Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 1 Rabiul Tsani 1436 Hijriah kita kembali bertemu bersama duduk bersama di dalam kajian rutin Islam setiap Rabu live dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan.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 Amin ya Rabbal 'Alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Raja TV dan para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya memohon untuk sesaat tinggalkan dunia Anda, kemudian mari kita menyelam dalam dunia akhirat. Terutama orang-orang yang belum pernah memikirkan bagaimana kehidupan akhirat. Orang-orang yang hanya sibuk dengan dunianya. Orang-orang yang kadang-kadang tidak pernah dia mikir bahkan sampai mati saya kapan nggak pernah mikir. Apa kehidupan setelah kematian tidak pernah mikir. Bagaimana kehidupan setelah kematian tidak pernah mikir. Maka letakkan dunia Anda sebentar saja, mungkin sekitar satu jam sampai dua jam ke depan, kita akan menyelam dalam kehidupan akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum segala sesuatunya saya ingin mengingatkan bahwa saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari Anda semua, termasuk saya di dalamnya, kita semua ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak sia-sia. Itu tanamkan, resapkan baik-baik di dalam diri kita. Kita sebagai seorang muslim pemikirannya atau cara berpikir kita bukan seperti orang kafir yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan cara berpikir orang kafir wa ma hiya illa hayatuna dunya wa ma yuhlikuna illa dahr artinya tidak ada yang me, e, tidak ada kehidupan di dunia ini kecuali hanya kehidupan dunia saja dan tidak ada yang mematikan kita kecuali masa Artinya setelah masa tidak ada kehidupan lain. Selesai, habis mati selesai. Ada lagi orang-orang kafir atau orang-orang musyrik berpikiran dengan cara berpikir reinkarnasi. Artinya setelah mati dia akan dihidupkan kembali menjadi makhluk lain, manusia lainkah, atau menjadi jinkah, atau menjadi binatangkah, menjadi kupu-kupu misalkan, menjadi burung, menjadi apa segala macam. Maka orang muslim berpikiran tidak seperti itu. Tidak seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ayatnya saya sebutkan tadi. Surat Al-Jathiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Mereka mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan kita hanya saja kehidupan dunia ini saja. Ini hati-hati. Anda sebagai seorang muslim jangan pernah berpikiran seperti ini. Sebagai seorang muslim, Anda harus berpikiran bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan lain dan itu semuanya permintaan pertanggungjawaban. Ya, setelah kehidupan ini ada pemikiran lain dan itu semua adalah permintaan pertanggungjawaban. Tidak seperti orang-orang ini mengatakan, namun untuk ya, kita mati kemudian hidup lagi, reinkarnasi lagi. Wa ma yuhlikuna illa dahru. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Tidak. Setelah kematian ada hisap Pernah nggak Anda berpikir ketika seorang pegawai, ketika seorang pekerja, ketika seorang kuli atau apapun jenis pekerjaannya melakukan sebuah kesalahan, entah itu terlambat, entah itu salah catat, entah itu melakukan sebuah kesalahan baik besar, kecil, ringan ataupun berat. Maka niscaya dia akan langsung ditegur oleh atasannya. Niscaya pula pekerja tersebut, pegawai tersebut, kuli tersebut punya tekad di dalam dirinya. Dia tersontak langsung kaget. Wah, saya pokoknya tidak boleh melakukan kesalahan yang sama dua kali. Kenapa? Karena tidak saya tidak ingin dimarahi untuk kedua kalinya. Apalagi dimarahi di depan kawan-kawan pekerja lainnya. Lihat, pekerja ini mempunyai rem untuk tidak melakukan kesalahan yang lain lagi. Nah, dalam kita kehidupan beragama kita sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda jangan pernah berharap Allah Subhanahu wa taala akan menegur Anda di dunia atau akan memberikan peringatan langsung kepada Anda di dunia dengan cara kenapa kamu terlambat, kenapa kamu salah, apa yang kamu kerjakan, tidak ada pernah perpintahan pertanggungjawaban di dunia. Ingat itu baik-baik. Ini yang menjadikan akhirnya manusia mengerjakan kesalahan, dosa, maksiat, mungkin pertama kali berat. Yang kedua, beratnya menjadi agak ringan. Yang ketiga, ringan beneran. Yang keempat, menjadi biasa. Yang kelima, meremehkan. Yang keenam, menjadi kebiasaan dan kecanduan. Ini bedanya kita dengan para pekerja tersebut. Kalau pekerja tersebut, dia enak ada bos yang mengawasi dia. Nah, bagaimana kita cara untuk bisa selalu terawasi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya seperti yang saya ucapkan di awal. Ingat baik-baik, resapkan baik-baik. Kita ini bukan seperti orang kafir yang mengira Allah menciptakan kita sia-sia. Allah menciptakan kita uh, dalam keadaan batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bahwa semua yang Allah ciptakan baik di langit, di bumi ataupun yang ada di antara keduanya itu dalam keadaan batil, tidak. Lihat surat Sad ayat 27. Wa ma khalaqna samaa wal arda wa ma bainahuma Tidaklah kami telah ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya dalam keadaan batil. Tidak. Ya, dalam keadaan batil. Enggak. Ini yang menjadikan manusia akhirnya merasa selalu terawasi oleh Allah. Merasa muraqabah bahwa penciptaan dia tidak sia-sia di dunia. Lalu setelah itu apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia ucapkan, maka senantiasa dia ukur apakah ini akan dia bisa pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya, tidak akan pernah kita berbuat maksiat. Atau malah meremehkan maksiat. Ada kadang-kadang orang saking kerasnya hatinya dinasihati malah diremehkan. Disebutkan ayat malah diolok-olok ayatnya. Betul? Ini sebabnya. Dia menganggap bahwasanya di dunia ini kita diciptakan oleh Allah ya sudah tercipta makan minum berbuat sekehendaknya have fun aja kata anak-anak muda ya tidak. Orang muslim meyakini dengan seyakin-yakinnya penciptaan dia tidak sia-sia. Wa ma السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا wa ma الَّذِينَ كَفَرُوا Dzalika لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ nar. Yang mengira bahwasanya apa yang tercipta di langit dan di bumi dan di antara keduanya itu adalah batil, sia-sia, tidak ada pemerintahan pertanggungjawaban itu hanya orang-orang kafir. Dan celakalah orang-orang kafir terhadap apa yang telah mereka sangkakan. Lihat lagi Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sia-sia? Enggak. Kita tidak sia-sia diciptakan oleh Allah. Ada tujuan dan setelah tujuan itu ada permintaan pertanggungjawaban. Allah menciptakan kita ada tujuannya, kemudian tujuan itu pun tidak dibiarkan seperti itu saja, tetapi setelahnya dimintai pertanggungjawaban. Tapi ingat, permintaan pertanggungjawabannya nggak ada di dunia. Makanya kadang orang meninggalkan sholat, ya anteng aja. Apalagi kadang-kadang tambah meninggalkan sholat, tambah datang rezeki. Wah ini tambah anteng. Ya, kadang orang berzina, apalagi kadang-kadang ketika dia berzina tambah tak lancar rezeki. Wah, ini tambah anteng ini. Ya. Jangan pernah berharap Allah meminta pertanggungjawaban di dunia karena itu tidak akan pernah ada. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata dalam hadis riwayat Bukhari, "Inna dunya qad irtahalat mudbirah wa innal akhirata qad irtahalat muqbilah." walikulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal sesungguhnya dunia sudah mulai berlalu dari kita sudah mau meninggalkan kita setiap hari kita sebenarnya dalam keadaan sedang ingin berpisah dengan dunia dan akhirat sudah mulai meng, e, menyambut kita. Dan setiap dari dunia dan akhirat ada pengekornya. Ada yang hanya tujuan dunia, hidupnya cuma dunia, ada yang tujuan hidupnya cuma akhirat. Maka jadilah kalian orang-orang yang pengekor kepada akhirat. Tujuan hidupnya hanya akhirat. Dunia hanya sementara. Sesungguhnya lihat ini konsep yang disebutkan oleh menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Saifullah. Beliau mengatakan, "Inna dunya fa innal yawma 'amalun wa hisab." Hari ini di dunia yang ada hanya berbuat, berucap, berbuat, berucap. Entah itu amalan menjadi amalan baik atau amalan buruk. Ya, amalan baik atau amalan buruk. Wala hisab, tidak ada permintaan pertanggungjawaban. Jangan pernah berharap, uh, kok saya nggak bayar zakat malah lancar rezeki. Kok saya nggak sholat? Kok saya nggak puasa Ramadan? Kok saya sudah mampu belum eh, bayar zakat, belum menunaikan ibadah haji? Kok malah lancar rezeki? Kok saya maksiat malah tambah lancar rezekinya? Kenapa ini? Maka jangan heran. Ya, jangan heran dan tidak ada permintaan pertanggungjawaban itu jangan heran. Dan ini yang membuat manusia akhirnya kecanduan oleh maksiat. Tetapi gadan hisabun wala amal. Besok hari yang ada hanya hisab tidak ada amal. Semuanya hisab, semuanya hisab, semuanya hitung-hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama, bahwa penciptaan kita tidak sia-sia, ada tujuan. Allah berfirman dalam surat Zariyat ayat 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku dan setelah tujuan itu ada permintaan pertanggungjawaban setelah kematian selalu seperti itu Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu awwalu ma yuhas uh, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وأن علمه فيما فعل وأن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وأن جسمه فيما أبلى. Tidaklah bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, maksudnya dari hadapan Allah sebelum dimintai pertanggungjawaban, sampai ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Tentang um, umur, ilmu dia amalkan pada apa? Tentang harta dia dapatkan dari mana dan dia peruntukkan untuk apa? Yang kelima, tentang badannya dia gunakan untuk apa? Akan ditanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Surat at takathur Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang seluruh anugerah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ini konsep berpikir seorang muslim. Ini poin pertama pada kajian ini bahwasanya semua yang Allah ciptakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kemudian seperti yang saya singgung tadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, tema kita pada kesempatan kali ini adalah pasti selamat di akhirat. Kalau dilihat dari tema pasti selamat di akhirat. Maka yang ini menunjukkan bahwa apakah di akhirat ada kesulitan, ada kesusahan sehingga ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Maka di sini kita menyelam menyelam dalam kehidupan akhirat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik sebelum saya menyebutkan tentang kehidupan akhirat yang sulit dan penuh dengan ujian dan ada yang sulit, ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Dan tema kita pasti selamat di akhirat menunjukkan bahwa di akhirat ada ujian, ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Nah, bagaimana kita bisa selamat di akhirat? Bahkan sebuah kepastian. Saya bisa menjamin pasti. Ya, karena jaminan ini bukan dari saya sebenarnya, dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu saya ingin bercerita. Lihat bagaimana beratnya kehidupan akhirat. Kita ambil dari cerita berikut. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkata, Marrabi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu." Artinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah melewatiku. Fasallama alayya falam ash'ur bih. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucapkan salam terhadap Uthman dan aku tidak merasa entah Uthman tidak mendengar, entah Uthman tidak perhatian. Dalam artian Uthman tidak menjawab salamnya Umar bin Khattab. Fadhahaba ila Abi Bakrin wa qala Ara'aita Utsman marartu bihi wa sallamtu alaihi falam yarudda alayya salam. Maka Umar pun pergi kepada Abu Bakar mengadu. Wahai Abu Bakar, lihat tu Utsman radhiyallahu anhu. Aku melewatinya dan mengucapkan salam padanya, tapi dia tidak menjawab salamku. Memang Bapak Ibu saudara-saudari, kalau seorang yang mengucapkan salam tidak dijawab salam itu terasa gondok di makna gitu. Ya, orang sudah baik-baik mendoakan, eh ini enggak e, apa namanya? tidak acuh tak acuh tidak memperhatikan, bahkan tidak menjawab, bahkan mungkin dibalas dengan cemberutan. Maka ini yang dirasakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qala Utsman, lalu Utsman berkata, "Fa'ata huwa wa Abu Bakrin waqta wilayati Abi Bakrin ilayya." Wa qala li Abu Bakrin radhiyallahu radhiyallahu anhu marra bika akhuka Umar wa alqa alayka salam fama radatta alayhi maka Utsman berkata, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika di hari Umar bin eh, Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin, beliau mendatangi Utsman. Mereka berdua ini mendatangi Utsman dan Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Umar melewati engkau dan mengucapkan salam kepada engkau." Akan tetapi engkau tidak menjawabnya, wahai Utsman. Ada apa? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma sallama alayya." Wahai Abu Bakar As-Siddiq kata Utsman, Umar tidak mengucapkan salam atasku. Artinya di sini berarti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak mendengar salamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala bala wallahi sallamtu alaik Kata Umar bin Khattab, enggak. Sungguh aku telah memberikan salam kepada engkau. Lihat, masalah salam aja, tiga orang yang sangat utama di dalam agama Islam ini sangat luar biasa memperhatikannya. Subhanallah. Kemudian qala wallahi ma sya'urtu bik. Kata Umar Utsman bin Affan demi Allah aku tidak merasakan salammu. Aku tidak mendengar ucapan salammu wahai Umar bin Khattab. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sadaq Uthman qad shaghalaka amrun fama huwa. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang benar Uthman. Sungguh telah terjadi suatu perkara kepada engkau wahai Uthman. Apa yang menyebabkan engkau tidak perhatian kepada salamnya Umar? Lihat di sini hukum yang baik dari seorang hakim yang yang bijaksana yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tidak menyalahkan Utsman, tidak juga menyalahkan uh, Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan benar Umar bin Khattab mengucapkan salam, cuma Utsman pun tidak menjawab salam mempunyai jawaban, mempunyai alasan. Kira-kira apa gerangan alasannya? Nah, ini ini inti pembicaraan kita yang berkaitan dengan pasti selamat di akhirat. Perhatikan baik-baik. Kemudian qala radhiyallahu anhu ardah. Lalu Utsman bin Affan berkata, "Kuntu ufakkiru fi najati hadzal amr." Aku memikirkan tentang selamat dalam akhirat. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari Utsman bin Affan saking beratnya memikirkan kesulitan-kesulitan akhirat, ujian-ujian akhirat yang kita harus selamat, kalau tidak selamat neraka. Menyebabkan beliau sampai-sampai tidak perhatian dengan salamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Haitsu mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma sa'altuhu an najati hadzal amr Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, "Laqad sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalik." Artinya, kata Utsman bin Affan, aku benar-benar memikirkan perkara ini, yaitu keselamatan di akhirat. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dan aku belum bertanya kepada beliau tentang bagaimana cara selamat di akhirat. Ini yang menjadi pemikiran Utsman bin Affan. Subhanallah. Lihat bedanya gaya hidup para sahabat, orang-orang yang diridhai oleh Allah dan orang-orang yang dijamin surga, orang yang pasti masuk surga. Wa kullan wa'adallahu husna. Setiap dari para sahabat dijanjikan surga dengan gaya hidup, cara berpikir, mindset orang-orang setelah mereka. Termasuk diantaranya saya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, semenjak sepeninggal Rasulullah SAW, Utsman cuma mikir ini, Beliau merasa menyesal. Kenapa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau belum bertanya secara khusus masalah selamat dari perkara akhirat. Ujian-ujian berat di akhirat. Apa? Maka Abu Bakar As-Siddiq menimpali. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, beliau berkata, Sa'altu laqad sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Sungguh aku telah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Faqama ilaihi Utsman wa qala bi abi anta wa ummi anta ahaqqu bidzalik fama ajabak. Lalu Utsman bin Affan terperangah langsung beliau berdiri. Wahai Abu Bakar, uh, tebusannya bapak ibuku apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada engkau. Maksudnya tebusannya Bapak Ibuku artinya ini adalah aku berani menembus dengan nyawa Bapak Ibuku untuk sebuah jawaban yang aku ingin dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya perkara ini. Selamat di akhirat. Tidak mudah, Pak. Ujian di akhirat yang akan kita selami kelak tidak akan mudah. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Man qabila minni al-kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najatun." Subhanallah. Barang siapa yang menerima dariku sebuah ucapan yang aku berikan kepada pamanku. Tapi akhirnya paman beliau Abu Talib tidak mengucapkannya. Lalu dia mengikuti ucapan tersebut, maka baginya surga. Apa kira-kira ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam eh, yang menyebabkan selamat di akhirat dan kalau selamat surga? Ini juga menjadi perhatian bagi kita. Ketika kita mengangkat tema, pasti selamat di akhirat itu sama dengan masuk surga. Nah, itu harus dipahami baik-baik. Pasti selamat di akhirat itu maksudnya adalah sama dengan sinonim dengan masuk surga. Ya. Nanti ada orang bertanya, kalau selamat di akhirat emang kenapa? Masuk surga. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menerima dariku sebuah ucapan yang aku ucapkan kepada pamanku, tetapi beliau menolaknya. Lalu dia ucapkan kalimat tersebut, maka baginya keselamatan di akhirat. Fahiya lahu najah. Maka baginya keselamatan di akhirat. Ini menunjukkan yang ingin saya simpulkan dari cerita ini bahwa perkara akhirat ketika diingat-ingat akan membuat orang menjadi kadang-kadang hilang pikiran yang ada hanya beratnya perkara akhirat jadi pesan kepada diri pribadi kepada para pendengar pemirsa dan seluruh kaum muslimah mengikuti kajian ini memang benar akhirnya perkataan Abu Ali ad dakak ketika beliau mengatakan man aksara zikral maut ukrima bisalata barang siapa yang banyak mengingat kematian dia akan dimuliakan dengan tiga hal ta'jilu taubah bersegera bertaubat qanaatul qalb puas hati wa nasyatul ibadah semangat ibadah dan Konsep berpikir seorang muslim ketika berpikir tentang kematian bukan sekedar penyabutan nyawa selesai enggak. Tetapi pencabutan nyawa, masukkan dalam kubur, ada fitnah kubur, ada nikmat siksa kubur, kemudian ada alam akhirat. Ketika kita mikirkan hal-hal ini, maka itu akan menimbulkan tiga hal. Ta'jilu taubat, semangat bertaubat, bersegera bertaubat, puas atas pemberian Allah, tidak mudah mengeluh, tidak mudah merasa kurang, tidak mudah menuduh Allah yang tidak-tidak. Yang ketiga yaitu semangat untuk beribadah, tidak futur, tidak malas atas apa yang kita ingin dapatkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari berat memang perkara akhirat. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu pemandangan akhirat yang berat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72. Kira-kira selamat atau tidak kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha, kana 'ala rabbika hatman maqdiyah." Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya, yaitu mendatangi sirat yang di yang sirat itu terbentang antara di atas neraka. Sirat itu terbentang di atas neraka. Karena ala rabbika hatman maqdiya. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut di sana. Kesulitan sirat yang kita harus selamat karena di bawahnya neraka. Lihat beberapa riwayat berikut. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik tentang kesulitan sirat. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa tema kita kan pasti selamat di akhirat. Taib pasti selamat di akhirat. Maka poin pertama saya tadi menjelaskan bahwa ingat baik-baik, yakini baik-baik. Konsep hidup seorang muslim itu tidak seperti konsep hidup seorang kafir. Orang kafir mengira hidup ini ya sudah, habis hidup mati selesai. Tidak. Akan tetapi konsep hidup seorang muslim adalah semua yang diciptakan oleh Allah ada tujuannya termasuk kita. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, tidak sia-sia dan tidak penuh dengan kebatilan. Ini konsep hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, akhirat itu berat. Akhirat itu mengingat akhirat itu berat. Ujian di akhirat berat. Salah satunya cerita yang saya sebutkan tadi. Cerita Utsman bin Affan yang beliau tidak sadar diberikan salam oleh Umar bin Khattab gara-gara mengingat bagaimana bisa selamat di akhir. Nah, baru sekarang kita memulai poin yang ketiga memulai menyelami. Maka saya katakan letakkan dulu dunianya. Mulai menyelami sulitnya akhirat. Yang pertama saya ambil eh, saya acak saja ini yaitu sirat. Sulitnya sirat Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik kalau kita memperhatikan tentang sirat dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Qila ya Rasulullah, wa mal jisr?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu sirat? Jembatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dahdhun mazillah." Dahdh artinya tanah yang becek penuh dengan air. Mazillah artinya licin, menggelincirkan. Fihi khatatif wa kalalib wa hasab takunu bi najdin fiha shuwaikatun yuqalu laha su'dan fayamurru almu'minuna qatar fil ain wa kalbark wa karrih wa kattair wa kajawidil khail rikab fanajin musallam wa makhdushun mursal wa maqdushun finnar di jahanam. Perhatikan baik-baik. Becek penuh dengan air, kemudian licin menggelincirkan. Di dalam sirat tersebut khatatib, besi-besi yang digunakan untuk mengail. Khatatib, wa kalalib, besi-besi bengkok, wa hasad, takunu wa hasad takunu binyan binajat yaitu besi bengkok yang penuh dengan duri yang ada di kota Najd yang disebut dengan Sa'jan. Lalu bagaimana orang-orang beriman berjalan di situ lihat sulitnya. Wallahi Pak, kalau sudah memikirkan yang seperti ini dunia ah, ringan. Ah, sedah eh, uh, tidak ada apa-apanya. Kalau sudah memikirkan ini, maka benar tadi perkataan Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu anhu bahwasanya man aksara dzikrul maut ukrima bi tsalatsa. Barang siapa yang melihat kematian dan kehidupan setelahnya, dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Salah satunya qanaatul qalb, hati yang lapang. Puas dengan pemberian Allah, tidak mudah menggerutu, tidak mudah uh, tidak uh, tidak mudah tidak puas dengan pemberian Allah. Selalu puas. Karena kenapa? Karena akhirat lebih sulit daripada hanya sekedar dunia. Lihat, fayamurul mu'minun, maka orang-orang beriman pun berjalan. Qatar fil ain, seperti kedipan mata. cepat berarti. Wa kalbark seperti kirat, wa karrih seperti angin, wa kattair seperti burung, terbangnya burung, wa kaajawidil khail seperti larinya kuda, warukab seperti larinya onta. Ya, Tentunya ini perbedaan-perbedaan, ada yang sekejap mata, sekilat, ada yang angin, ada yang seperti e, cepatnya burung, ada yang seperti eh, larinya e, onta dan kuda. Ini disesuaikan dengan apa? Ya, bukan dengan jabatan. Bukan dengan bagus rupa, cantik wajah bukan dengan harta melimpah tetapi disesuaikan dengan A M A a L amal ya jangkan itu baik-baik petantang petenteng dengan mobil mewah, rumah megah, pakaian wah, tapi amalnya nol, maka lihat ini nanti. Ya melihat orang miskin diremehkan, melihat orang yang tidak mampu dianggap bodoh, hina, menganggap dirinya paling mulia, lihat ini nanti. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Fanajin musallam ada yang selamat dan dia sampai kepada melewati syarat. Wa makhdushun mursal ada yang tercabik-cabik tetapi dia sedang bergelantungan. Subhanallah. Ya, tercabik-cabik. Dia sedang bergelantungan di mana? Di sirat tadi. Yang sirat nanti akan saya jelaskan sifat-sifatnya. Kemudian wa maqdusun fi nari jahannam dan ada yang dilempar, dikait dilempar ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi dalam riwayat Imam Muslim yang lain bagaimana seseorang jalan. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tajri bihim a'maluhum. Amalan-amalan mereka yang akan memudahkan mereka untuk jalan di atas sirat sesuai dengan kadar amal. Bukan kadar ilmu tapi nggak beramal. Bukan kadar harta tapi tidak disedekahkan. Bukan kadar cantik wajah, bagus rupa enggak. Tetapi tidak ada prestasi agama. Wallahi nol ini Bapak Ibu Saudara saudari sekalian. Ada orang membanggakan dirinya seorang oh, yang terkenal di mana-mana diliput, mungkin menjadi diplomat, menteri ataupun presiden, akan tetapi ibadahnya nol. Maka ini tidak ada manfaatnya ya menjadi uh, apa namanya menjadi bos mungkin menjadi orang yang paling luas rezekinya ibadah non nggak ada manfaatnya tajribim amalum ingat itu baik-baik yang akan menjalankan mereka sesuai dengan amal mereka wa nabiyyukum qaimun 'ala sirat dan nabi kalian berdiri di atas sirat yaqul rabbi sallim sallim Rob kali, eh, Nabi kalian berdoa, wahai Robku, wahai Allah, selamatkan, selamatkan, selamatkan. Hanya bisa doa. Ya. Hatta ta'jiza a'malul ibad, hatta yaji'a rajulu fala yastati'u sairu illa zahfan. Sampai lemah amalan-amalan seseorang. Artinya, sesuai dengan amalnya masing-masing. Sampai amalan yang paling terakhir Bagaimana? yaitu seseorang yang tidak bisa berjalan kecuali dengan ngesot subhanallah kecuali dengan apa dengan menyeret kakinya sesuai dengan amalnya dia bukan orang cacat dia bukan orang yang tidak bisa jalan tetapi amalnya yang tidak mendukung dia maka tanyakan kepada diri kita sekarang ya banyak amal atau banyak harta banyak amal atau bagus rupa banyak amal atau tinggi jabatan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hafatay sirat kalalib muallaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bih. Dan di samping-samping sirat ada besi-besi bengkok pengait. Seperti yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, yaitu seperti pohon duri sa'dan. Pohon ada yang berduri yang disebut dengan pohon sa'dan yang berada di kota Najd. Najd sekarang Riyadh, Qasim eh, dan sekitarnya. Famakdusun najin wa makdusun finnar. Artinya maka makhdusyun najin. Ada orang yang selamat tetapi sudah tercabik-cabik sesuai dengan amal ibadahnya. Ada orang yang terkait kemudian diceburkan ke dalam api neraka jahanam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Abbas bahkan lebih sangar lagi tafsirannya. Lihat dalam tafsir Imam Ibn Kathir beliau mengatakan Sebagian para ulama berpendapat bahwa ketika Allah tadi berfirman dalam surat Al-Maryam ayat 71, "Wa imminkum illa waridua Tidak ada di antara kalian kecuali warid mendatanginya. Sebagian ulama berpendapat mendatangi di situ adalah berjalan di atas sirat. Ini masih mending dengan tafsiran Abdullah bin Abbas. Sedangkan Abdullah bin Abbas menafsiri bahwa warid mendatangi tersebut maksudnya adalah masuk ke neraka. Subhanallah. Ini ujian akhirat sulit. Maka mudah-mudahan setelah mukaddimah ini Anda tergugah. Bagaimana Ustadz biar selamat kita akhirat? Bagaimana Ustadz biar kita anteng di akhirat? Coba perhatikan yang lain lagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada hadis yang diriwayatkan di dalam kitab sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadih, la yalijin naru ahadun, la yalijin nara ahadun bayat tahta syajarah." Wahai Rasulullah, tidak akan merasakan neraka seseorang yang membayat engkau di bawah pohon yang disebut dengan bayatur ridwan yang di situ Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan surga dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qalat Hafsah. Hafsah radhiyallahu anha berkata, "Qultu ya Rasulullah alaihi sallahu yaqul wa in minkum illa wariduha." Hafsah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah Allah telah berfirman, tidak ada di antara kalian wahai manusia kecuali mendatangi neraka?" Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alam tasma'i?" Wahai Hafsah, apakah kamu belum mendengar juga ayat selanjutnya? "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut. Di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan bahwa waridun nar mendatangi neraka tidak mesti harus masuk ke dalam neraka akan tetapi semuanya akan melewati sirat ya akan melewati sirat Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ayat ini ayat 71 menurut ulama salafus salih sangat berat di dalam hati mereka Lihat beberapa berita, cerita diceritakan oleh Abdullah bin Ab, e, oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Tafsir Qur'anil Azim tentang bagaimana orang-orang salafus saleh dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in berhadapan dengan ayat ini. Zakar Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan anna Aba Maisarah Kana idza awa ila firashihi qala ya layta ummi lam talidni subhanallah. Abu Maisarah radhiyallahu anhu kalau seandainya beliau ingin tidur, beliau sering berucap, alangkah indahnya kalau seandainya ibuku belum melahirkanku, summa yabki. Kemudian eh summa baka, kemudian beliau menangis. Faqilalah, ma yubkika ya Abu Maisarah? Lalu Abu Maisarah ditanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian beliau mengatakan, Akhbaranallahu anna wariduha walam nukhbar anna sadiruna anha. Lihat bagaimana orang-orang salafus salih berhadapan dengan ayat ini. Allah telah mengabarkan kita, yaitu dalam surat Maryam ayat 71, bahwa kita akan mendatangi neraka. Dan Allah belum mengabarkan kepada kita bahwa kita akan bisa keluar darinya. Mendatanginya berarti pasti, keluarnya masih belum pasti. Ini yang membuat Abu Maisarah menangis semalaman. Memikirkan surat Maryam ayat 71. Cerita yang lain. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala berkata, Anil Hasan al-Basri qal. Menceritakan tentang Al-Hasan al-Basri bahwasanya Al Hasan Al Basri berkata, "Qala rajulun li akhi." Ada seseorang berkata kepada saudaranya, "Hal ataka annaka waridun nar?" Wahai saudaraku, apakah engkau pernah membaca ayat bahwasanya kamu akan mendatangi neraka? Qala na'am. Kata sang saudara tersebut, "Iya, saya pernah baca itu." Qala fahal ataka annaka sadirun anha? Kemudian saudara ini bertanya lagi, "Wahai fulan, saudaraku, apakah engkau sudah pernah membaca bahwasanya engkau bisa keluar darinya?" Ketika wajib masuk, wa iminkum illa wariduha, tidak ada di antara kalian kecuali harus melewati sirat, harus mendatangi neraka, maka apakah Allah mengabarkan kita akan keluar darinya? Maka sang saudara mengatakan, "La." Tidak. Kemudian saudara yang ini yang bertanya tadi mengatakan, "Fafimad Lalu kenapa banyak tertawa? Banyak bercanda, banyak bahkan saking banyak bercandanya dan ini selalu pasti. Jika terlalu banyak bercanda, maka mengolok-olok agama. Hmm. Ya? Mengolok-olok agama seperti orang munafik. Kul abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad, apakah dengan ayat Allah, dengan orang-orang munafik, eh, dengan rasulnya, dengan kitab-kitabnya kalian mengolok-olok. Itu selalu. Yang sering bercanda, bercanda, bercanda yang tidak bermanfaat sampai tertawa terbahak-bahak nanti akhir-akhirnya mengolok-olok agama Allah. Karena hatinya keras dengan bercanda tersebut. Akhirnya ketika diucapkan ayat, hadis, maka mereka hanya bisa mengolok-olok saja. Maka fabimah kalau begitu kenapa banyak tertawa? Qala fama ru'ya dhahikan hatta lahaqa billah. Maka Al Hasan Al Basri setelah itu tidak pernah terlihat beliau dalam keadaan tertawa sampai dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma li rajulin yuhawiru. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada seseorang yang mendebat beliau. Ama ana wa anta ya Aba Rashid fasan, fasanariduha. Fanzur hal nasduru anha amla. Kamu dan saya, kamu, eh, saya Abdullah bin Abbas dan kamu eh, lawan debat saya, wahai Abu Rashid, eh, apakah kita, kita akan semua mendatangi neraka tersebut? Maka kita akan perhatikan siapa yang bisa keluar darinya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa sifat dari syarat, Sifat syarat yang lain itu gelap. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina yakunu nas yawma tubaddalu al-ardu ghairu al-ardu was-samawat?" Di manakah manusia ada tatkala diganti bumi dengan bumi yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum fil dhulmati dunal jisr." mereka di dalam kegelapan ya ketika masuk ke dalam sirat nah, ini para ikhwah sekalian makanya dalam hadis riwayat Imam Baihaqi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa semua orang akan berjalan sesuai dengan amalnya dan semua orang akan diberikan cahaya sesuai dengan amalnya lihat hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi. Ada di antara mereka yang diberikan cahaya sebesar gunung di hadapannya. Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dzalik. Ada yang diberikan cahaya lebih besar daripada gunung. Waminhum man yuta nuruhu mithlun nakhlah Ada orang yang diberikan cahaya seperti pohon kurma yang ada di, ta, di depan di, di, di samping kanannya. Waminhum man yuta nuhu duna dzalik Ada orang yang diberikan cahaya lebih kecil daripada pohon kurma di samping kanannya. Hatta lihat, ini semua sesuai dengan apa? Amal, amal. Ingat baik-baik amal. Ya, sesuai dengan amal yang diluaskan rezekinya beramallah dengan harta bersenilah beramal dengan harta tersebut entah menghutangi orang lain membebaskan hutang orang lain kemudian e, eh, memakani orang kemudian memberikan pakaian kepada orang membi membiayai ibadah orang lain kemudian memudahkan orang menuntut ilmu dan semisalnya at-tafannun fi sadaqah berseni di dalam bersedekah silahkan acara apa saja ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hatta yakuna akhiru man yu'ta nuruhu fi ibhami qadami sampai orang yang terakhir yang diberikan cahaya sejempol kaki diberikan cahaya sejempol kaki yudhi'u marratan wa yadfa'u marratan kadang hidup kadang mati Iza adha'a qaddama qadama, wa iza adfa'a qama jika hatinya eh, apa? Jika cahayanya itu eh, bercahaya, maka dia akan menapakkan telapak kakinya. Kalau eh, cahayanya itu mati, maka dia akan diam. Fayamurru wa yamurru wa yamurruna 'ala sirat. Orang tersebut melewati sirat dan semuanya akan melewati sirat. siratu kahaddi saif dahzun mazillah. Nah ini. Dan sirat seperti tajamnya pedang. Ya, adapun yang disebutkan bahwasanya sirat lebih tajam dibandingkan rambut dibalik belah tujuh, maka ini saya belum dapatkan riwayatnya. Kemudian lihat bagaimana mereka berjalan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan minhum e, e, disebutkan wa yuqalu lahum undu ala qadri maka diucapkan kepada orang-orang tersebut silakan kalian jalan sesuai dengan cahaya-cahaya yang kalian miliki wa minhum man yamurukan qidadil kaukab di antara mereka ada yang berjalan seperti bintang-bintang cahayanya cepat ya seperti bintang-bintang wa minhum man yamurru karih di antara mereka ada yang berjalan di atas sirat seperti uh, angin. Wa minuman yamuru katarf dan di antara mereka ada yang berjalan seperti kedipan mata. Wa minuman yamuru kasadir riha kasadir rojul. Di antara mereka ada orang yang berjalan seperti orang yang sedang berlari Yarmulu ramlan ala qadri a'malihim. Ia berlari-lari sesuai dengan amalnya. Hatta yamurru alladhi nuruhu ala ibhami qadamih. Sampai uh, oh, lewat orang yang cahayanya itu sejempol kaki. Takhiru yadun wa ta'allaqa yadun. Lihat. Karena sejempol kaki licin, menggelincirkan, gelap. Ya maka takhir yad kadang kakinya eh, tangannya yang jatuh untuk berpegangan kadang kakinya yang jatuh tatkala berpegangan e, kemudian sibu jawani bahunar dan di samping-samping sirat tersebut ada api neraka yang sedang menyala-nyala fayakhlusuna faida khalasu qalu alhamdulillahilladzi najjana minki ba'da an aranaka laqad a'tana ma lam yu'ta ahad. Artinya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka mereka pun e, selamat, ada yang selamat kalau mereka berjalan dengan selamat. Sampai ketika mereka selamat, mereka mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan kita dari engkau wahai api. Setelah Allah memperlihatkan kita kepada kita api tersebut. Ya, sungguh Allah telah memberikan nikmat pemberian yang tidak pernah diberikan oleh e, seorang pun. Nah, ini menunjukkan sulitnya akhirat. Ya, sulitnya akhirat. Dan banyak sekali Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah tentang sulitnya akhirat. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengambil apa saja penyebab selamat di akhirat. Apa saja penyebab selamat di akhirat? Saya kalau kajian hari Rabu ini selalu e, waktunya kurang cukup ya. Tapi memang harus pakai mukaddimah karena kalau seandainya tidak ada mukaddimah nanti seseorang tidak akan meresapkan apa yang disebutkan sebagai selamat di akhirat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik yang pertama bagaimana dan apa penyebab sebab penyebab selamat di akhirat. Yang pertama yaitu kata Syekh Abdul Razak, bal la najata illa bih, bahkan tidak ada keselamatan kecuali dengannya. Sebab terbesar seorang bisa selamat di akhirat dan pasti selamat. Ya, lihat apa itu yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis yang tadi riwayat Imam Ahmad tentang cerita tiga orang Abu Bakar, Umar, Utsman. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut bersabda man qabila minnil kalimah allati arabtuha ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Barang siapa yang menerima kalimat tauhid yang aku ucapkan dan aku persembahkan untuk pamanku kemudian beliau menolak maka Bapak Ibu saudara-saudari yang mengenal Allah, Allah Subhanahu wa taala lalu orang tersebut mengucapkannya maka dia akan selamat ini penyelamat yang paling terbesar untuk selamat di akhirat Ya, dan hadis ini juga bantahan kepada orang-orang yang berpikiran semua agama sama. Tidak boleh Islam mengaku agama yang paling benar. Jika ada orang mengucapkan inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah atau yang paling diridai oleh Allah adalah agama Islam, ini disebut kriminalisasi agama. Hmm, subhanallah. Lihat, ini hadis bantahan untuk pemikiran mereka-mereka tersebut. Ya, mereka menyatakan bahwasanya semua agama sama. Berarti orang yang menyembah Allah dengan menyembah berhala, menyembah salib, menyembah patung sama saja. Enggak bisa. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan man qabila minni al kalimata allati aradtuha ala ammi faradda alayya fayyalau najah. Barang siapa yang menerima dariku ucapan yang aku persembahkan, ucapkan kepada pamanku, tetapi pamannya tidak mau mengucapkan, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengucapkan, lalu orang ini mengucapkannya, maka baginya surga. Maka dia akan selamat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus diketahui baik-baik, tauhid adalah tujuan penciptaan saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Tujuan utamanya adalah tauhid. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya". Rabbmu telah mewajibkan bahwasanya tidak janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepadaku dengan murni dan tulus. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul untuk menyeru agar mereka menyembah kepada Allah dan menjauhi tauhid sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bertanya lagi, saya tadi sudah paham kata dia, bahwa penyebab terbesar ingin selamat di akhirat adalah tauhid. Maka bagaimana tauhid menyelamatkan kita di akhirat? Wah, subhanallah. Pertanyaan yang benar-benar mendalam. Bagaimana tauhid menyelamatkan kita di akhirat? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, tauhid menyelamatkan seseorang di akhirat dengan cara menyelamatkan dia dari masuk neraka. Yang kedua, menyelamatkan dia dari kekal di dalam neraka. Subhanallah. Itu semua adalah tauhid. Pantasan Rasulullah SAW berkata kepada paman beliau, Ya ammi qul la ilaha illallah. Kalimatan uhaju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Sebuah ucapan yang aku akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana tauhid menyelamatkan seseorang di akhirat dengan dua cara tidak memasukkan orang yang bertauhid ke dalam neraka. Yang kedua, kalaupun masuk maka tidak akan pernah kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah lihat surat Fatir ayat 32 sampai 33. ثم أورثنا الكتاب الذي نستفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومن ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami utus dari hamba-hamba kami di antara mereka atau dari mereka ada orang yang menzalimi dirinya sendiri dan dari mereka ada orang yang sederhana Artinya hanya melakukan amalan-amalan sunnah. Ada orang yang sabiqun bil khairat. Dia tetap e, dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kemurahan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan orang-orang kafir perhatikan bagaimana mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, i'tiqadi bagaimana mereka tidak selamat di akhirat. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Dan orang-orang kafir, mereka memiliki neraka jahannam, la yuqda 'alaihim fayamutu. Mereka tidak dimatikan, akhirnya mereka mati. Enggak. Dan tidak juga diringankan siksa mereka. Jadi disiksa terus-menerus tidak mati-mati dan disiksa terus-menerus tidak pernah diringankan. Ini adalah buruknya akhirat bagi orang-orang kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, penyebab terbesar seseorang selamat di akhirat dan pasti selamat yaitu memperhatikan selalu seluruh aspek kehidupannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupannya, akidah, ibadah, muamalah, eh, kemudian tingkah laku, mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan baik-baik dalam surat Al-Hazab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah nampak di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Nah, ini dia. Ya, suri tauladan yang baik. Barang bagi siapa yang berharap Allah dan akhirnya dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan yang banyak. Imam Malik rahimahullah taala berkata, "As-sunnatu safinatu Nuh." Sunnah itu bagaikan bahteranya Nabi Nuh Faman rakibaha naja. Siapa yang masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh maka dia akan selamat. Waman tarakaha gharak. Dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia akan binasa. Ya, maka dia akan binasa. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa sebab pasti selamat di akhirat adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat hadis Rasul eh, ayat Al Quran surat An Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perkaranya. Mereka ditimpakan musibah eh, fitnah dan e, ditimpakan siksa yang pedih di neraka. Para ulama tafsir fitnah di sini maksudnya adalah di dunia. Dia akan diberikan fitnah yaitu ujian berat, cobaan di dunia ataupun siksa di dunia. Dan di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Kemudian sebab yang ketiga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik termasuk sebab seseorang seseorang selamat di akhirat adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalilnya surat An-Nur ayat 52. ومن يطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ ويتقي فأولئك هُمُ الْفَائِزُونَ Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya mereka lah orang-orang yang sukses yang beruntung yang selamat ingin selamat di akhirat taat kepada Allah dan Rasulnya kunci itu sudah pokoknya ingin selamat taat kepada Allah dan Rasulnya nggak ada e, cara lain untuk selamat di akhirat kecuali taat kepada Allah dan Rasulnya dan termasuk ketaatan dari perkara tauhid Termasuk ketaatan menjadikan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dalam segala hal, akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Yang keempat, penyebab seseorang selamat di akhirat dan pasti selamat di akhirat adalah yaitu mengerjakan hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis berikut mengerjakan hal-hal yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berikut yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata ditanya Ya Rasulullah man najah wahai Rasulullah pada apa keselamatan Orang selamat itu bagaimana ingin selamat gimana caranya maka Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amsik 'alaika lisanak." Ini perhatikan. "Amsik 'alaika lisanak." Jaga lisanmu. Dan terutama kadang-kadang orang yang ahli ibadah Sebagaimana perkataan Imam Muqayyim rahimahullah, ahli salat, salat malam, salat ba'diyah, qabliyah, salat-salat sunnah, ahli puasa, puasa sunnah, Senin, Kemis, tiga hari setiap bulan, setiap hari hari-hari eh, putih, setiga hari setiap bulan, bahkan mungkin puasa Daud. Tapi lisannya sangat ringan membicarakan aib-aib kaum muslim Bahkan terkadang aib orang-orang yang mengajarkan kepadanya ilmu agama. Bahkan terkadang aib-aib orang-orang tuanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kata Imam Nukaim, Kam min mutawarri'in. Berapa banyak orang yang sangat warak. Minal zulm, minal syirik. Dari kezaliman, dari kesyirikan walam yatawarra min hifdhi lisanih tetapi dia tidak wara tidak berhati-hati dalam menjaga lisannya maka jaga lisan amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk yang kedua yaitu selalu senang tetap nyamanlah di rumahmu jangan terlalu banyak keluar terutama para perempuan wa wabki ala khati'atik dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Karena kita tidak lepas dari dosa. Kita tidak lepas dari maksiat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita tidak lepas dari dosa. Yang pertama, sifat buruk yang ada dalam diri. Tergesa-gesa, ya, kemudian lemah, kemudian apabila ditimpa musibah sedikit langsung e, putus asa, menuduh Allah tidak-tidak, ya, sifat buruk yang membuat orang bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, syaitan. Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitan yajri fi bani Adam majradam. Sesungguhnya syaitan mengalir pada tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Syaitan yang membisikkan. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wal nas. Yang memberikan rasa was-was di dalam hati-hati manusia. Baik dari syaitan, jin, ataupun dari manusia. Kemudian yang ketiga, yang membuat orang sering berdosa adalah hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Fa inna nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Maka tangisilah kesalahan-kesalahan. Semoga dengan menangisi kesalahan-kesalahan tersebut kita akan senantiasa bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya kita selamat dari sulitnya akhirat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebab yang selanjutnya agar kita selamat dan pasti selamat di akhirat jauhi perkara-perkara syubhat. Nah, ini dia jauhi perkara-perkara subhat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." wa man irtaqa wa man ittaqa syubhat faqad li dinihi Nah, lihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang di antara keduanya adalah perkara-perkara yang samar-samar. Dan barang siapa eh, dan perkara yang samar-samar tersebut tidak banyak manusia yang mengetahuinya. Nah, karena tidak banyak manusia yang mengetahuinya, maka Rasulullah SAW memberikan sebuah solusi. Kalau ingin Ya, men, uh, kalau Anda berhadapan dengan sesuatu yang subuhan maka jauhi. Karena barang siapa yang masuk kepada perkara syubhat, lama tidak lambat laun dia akan masuk ke dalam perkara yang haram. Dan barang siapa yang menahan dirinya dari perkara-perkara syubhat, dia akan menyelamatkan dirinya dan agamanya. Orang selamat di akhirat gara-gara menjauhi perkara syubhat. Perkara yang masih dipertanyakan, ini halal enggak, haram kak kalau seandainya sulit-sulit, tinggalin. Cari yang lain, yang benar-benar halal. Jauhi yang benar-benar haram. Dan jauhi perkara syubhat tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nu'man ibn Qawqal radhiyallahu anhu wa ardhah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau atan Nabi sallallahu alaihi wasallam waqal. Beliau uh, An-Nu'man bin Qawqal pernah mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita idza sallaitul maktubah wa harramtul harama wa ahlaltul halala a adkhulul jannah?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat engkau, beritahukan kepadaku jika aku mengerjakan sholat lima waktu, mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal. Apakah aku masuk surga? Apakah aku selamat? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Naam, iya. Ya, iya. Engkau akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Wallahi la azidu ala dhalika syai'an." Demi Allah, aku tidak akan menambahkan dari itu sedikit pun. Cuma salat lima waktu, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Selesai. Surga, tidak nambah apa-apa. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Ini penyebab seseorang selamat dari uh, uh, selamat di akhirat dan pasti selamat di akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas bahasan materi dan tausiah yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwat al Islam pendengar dan pemirsa untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab bagi ikhwan dan akhwat yang akan bertanya, kaum muslimin, pendengar serta pemirsa Roja silahkan bisa hubungi kami untuk di telepon 0218236543 atau di pesan singkat 081317776543 dan 0819896543. Untuk kesempatan pertama kami eh, persilahkan untuk pendengar dan pemirsa yang bertanya via telepon 0218236543 kami coba sapa. Naam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana? Pak Ustaz dari Lampung. Ya. Dengan Pak siapa? Pak Ustaz dari Lampung. Ya, silakan Pak. Silakan ke pertanyaannya. Iya, Pak. Ini ini, Pak. Kira-kira amalan-amalan apa yang kira-kira yang bisa menyelamatkan kita di akhirat bapak gitu, istilahnya yang amalan yang berat berat timbangannya begitu Pak ya. Baik, itu saja Bapak? Timbangannya ya. Itu. Baik. Terima kasih Bapak atas interaksi dan pertanyaan yang diajukan. Ya, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Bapak dari Lampung, kalau tidak salah nama beliau Pak Kauthar bertanya apa amalan yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Maka e, itu semua amalan yang saya sebutkan tadi. Ya, bertauhid, kemudian e, menjaga lisan, kemudian tetap di rumah, kemudian menyesal atas kesalahan-kesalahan ini bukan bukan keamalan ini? Ya, amalan. Tetapi mungkin Bapak yang bertanya ingin amalan yang diucapkan ya maka jawabannya ada hadis riwayat Bukhari di uh, hadis terakhir dari Sahih Bukhari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim dua kalimat yang uh, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ringan di lisan berat di timbangan yang kalau orang berat timbangannya maka dia akan selamat di akhirat. Dan kalau dia selamat di akhirat maka dia akan surga. Yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian juga tadi kita katakan pasti selamat di akhirat itu identik dengan masuk surga, jauh dari api neraka. Maka Jangan lupa juga berdoa kita untuk meminta dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Ada sebuah riwayat, "Man qala Allahumma ajirna ajirni minan nar qalatil jannah Allahumma ajirhu minni eh afwan man man man qala Allahumma inni as'alukal jannah salah marrat barang siapa yang berdoa wahai Allah masukkan aku ke dalam surga maka surga akan berdoa ya Allahumma adkhilhu fiyya ya Allah masukkan ia ke dalamku wa man Wa man istajara minan nar thalatha marrat qalatil jannah Allahumma ajirhu minni. Barang siapa yang meminta perlindungan dari masuk api neraka sebanyak tiga kali maka neraka akan berdoa kepada Allah ya Allah jauhkan dia dariku. Ini hadis sahih kalau tidak salah riwayat Imam Ahmad. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah agar kita e, selamat di akhirat yaitu masuk surga jauh dari api neraka. Dan ingin saya tambahkan sedikit Bapak Ibu saudara-saudari eh, bahwa sebagian orang kadang-kadang menilai kesuksesan hanya dengan dunia, jabatan, harta, tahta. Sebenarnya orang-orang yang benar-benar sukses adalah orang yang masuk ke dalam surga dan jauh dari api neraka. Wallahu alam. Naam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk Bapak yang di Lampung tadi, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan yang kedua masih dari telepon 0218236543. Silahkan. 6. Halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Uh, dari uh, Diah di Garut. Silahkan Ibu dia Uh, eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silahkan uh, ibu. uh, mau tanya Ustaz kalau uh, uh, semua amalan yang dilakukan salah satu aja apa sudah mencakup uh, kita pasti atau harus semua kita ya. uh, lakukan Ustaz agar bisa selamat Ibu ya baik ya. terima kasih ya. Ibu dia interaksi dan pertanyaan Ibu sampaikan jazakillah khairan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya silakan Ustaz Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Jazakumullahu khairan kepada Ibu Dia atas pertanyaannya Kalau tidak salah beliau dari Lampung uh, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beliau bertanya tentang Apakah dari sebab-sebab yang menyebabkan pasti selamat di akhirat tadi eh, Kalau kita kerjakan satu saja maka sudah mencukupi Maka jawabannya La tabkhal ala nafsik Jangan bakhil terhadap diri sendiri karena ketika kita mencukupkan dengan satu, kita merasa seakan-akan amal kita sudah diterima. Akan tetapi berusahalah sebab, sebanyak mungkin untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya, "Ayyul mu'minin akyas?" Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menjawab, Eh, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika lakiyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik kehidupannya eh orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan mencukupkan hanya satu akan tetapi berusahalah e, masuk ke dalam agama Islam mengerjakan Islam secara kafah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wahai orang orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara kafah yaitu secara sempurna berusaha semaksimal mungkin terus berlomba-lomba dalam kebaikan karena ketika kita mencukupkan hanya dengan satu maka siapa yang tahu bahwasanya yang satu tersebut pun akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perkataan Abu e, Ibnu Aun Yahya Ibnu Aun rahimahullahu taala beliau mengatakan la tasik bi kathratil amal fa innaka la tadri aqbilta am la jangan engkau terlalu percaya diri dengan banyaknya amal sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah amalmu diterima atau tidak wallahu alam na'am Terima kasih Jazakallah kelahiran Demikian Ibu Dia di Garut Semoga bermanfaat kita berikan masih eh, satu kesempatan dari telepon 0218236543. Ya, kami coba sapa. Nah, Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan eh, dari mana Bapak dengan siapa? Dari Yudi di Siantar, Pak. Pak Yudi, silakan. Iya, yang nanya. Uh, itu hadis itu apa benar Pak hadis yang tidak diciptakan Nabi Allah gara-gara menciptakan langit dan bumi itu. Bagaimana Pak? Tidak aku ciptakan Nabi Allah? Nabi tidak menciptakan Nabi apa bumi gara-gara kita Nabi Muhammad. Gimana oh. lapangnya? Baik, baik. Terima kasih Bapak Yudi, interaksi Bapak. Jazak, ah. jazakallah khairan Bapak Ya, nah. nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa menyimak dengan baik Ustaz. Insyaallah ya. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak yang bertanya tadi bertanya tentang Apakah benar riwayat yang menunjukkan wa Ma khalaqtu as-samawati wal arda illa min ajlik Tidaklah kuciptakan langit dan bumi kecuali hanya karenamu karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini kalau kita pahami ingin di dalamnya mengagungkan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi hadisnya adalah lemah, bahkan mungkar. Dia lemah menyelisih hadis yang sahih dan nas-nas yang sahih. Seperti menyelisih ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Mal khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun" dalam surah Az-Zariyat ayat 56 tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi wallahu alam riwayat tersebut tidak benar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian Pak Yudi di Siantar, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan untuk pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada pertanyaan pertama kami angkat dari Ibu Nurul di Kepulauan Riau. Yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. e, Mendiang ibu saya sewaktu hidupnya pernah mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar Akan tetapi ibu saya tidak ada yang mengarahkan untuk masuk ke dalam Islam Ibu saya pun tidak mau lagi berdoa dengan e, doa sebagaimana yang diajarkan oleh agama Nasrani e, Begitupun tidak mau e, datang ke tempat ibadah agama Nasrani Ustadz Eh, sampai ajalnya uh, itu dilakukan akan tetapi belum sempat terucap lafaz la ilaha illallah atau uh, syahadatain dan uh, yang jadi pertanyaan Ustaz bagaimanakah uh, hukum dari ibu saya apakah beliau uh, sudah uh, masuk ke dalam Islam dengan demikian dan bolehkah bagi saya untuk mendoakan beliau alhamdulillah saya sudah Eh, masuk menjadi seorang muslim sejak empat tahun yang lalu. Mohon penjelasan dan nasihat dari Al-Ustaz. Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adapun permasalahan ibu tersebut Maka <clears throat> saya hanya bisa mengatakan Keberadaan beliau, wallahu a'lam Eh, di sisi Allah Subhanahu wa taala akan tetapi secara zahir kita mendapati hukum Islam bahwa apabila seseorang eh, ingin masuk dalam agama Islam maka dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an ilaha illallah. Jika memang sang ibu mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, maka dia sebagai seorang muslim dan semoga syahadatnya bermanfaat untuk kehidupan dia setelah kematian. Tetapi apabila beliau belum mengucapkan syahadat maka kita hanya bisa menghukumi bahwasanya beliau belum masuk dalam agama Islam meskipun dengan beberapa statement tersebut ya dan beberapa keadaan tersebut akan tetapi hakikat dan keadaan dari sang ibu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menghukumi dari lahirnya dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala Anda yang telah diberikan hidayah untuk bisa masuk dalam agama Islam, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang penuh dengan ketenteraman dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ajaran dalam Islam tidak pernah keluar dari kemudahan dan tidak pernah di luar beban e, di luar kemampuan manusia. Wallahu alam. Naam. Nah, terima kasih Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu Nurul di Kepulauan Riau. Kita angkat dari pertanyaan Bapak Mulyadi di uh, Aceh yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sebagai seorang manusia tentunya tidak uh, kita semua tidak lepas dari dosa-dosa. Uh, sebagaimana kita ketahui, kita sebagai muslim juga tidak lepas dari dosa, Ustaz. Yang jadi pertanyaan, apakah di akhirat nanti dengan dosa-dosa tersebut maka seorang muslim bisa masuk surga secara langsung ataukah akan dimasukkan dulu ke dalam api neraka sehingga eh, terhapus atau sehingga uh, tergugur dosa-dosanya dengan api neraka tersebut Ustaz. Dan bagaimanakah agar uh, terwujud atau bagaimanakah caranya agar kita bisa masuk secara langsung ke dalam surga? Demikian Pak Mulyadi di Aceh. Jazakallah khairan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaannya, apabila seorang manusia tidak lepas dari dosa Maka otomatis dia di akhirat akan membawa dosa bagaimanapun itu maka bagaimana dengan status dosa ini? Apakah e, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dahulu ataukah dia akan e, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum saya jawab saya ingin membenarkan cara berpikir seperti ini, yaitu seorang manusia ketika mengakui dirinya penuh dengan dosa dan tidak lepas dari dosa, bukan berarti kemudian dia pasrah, ya udahlah saya banyak dosa. Ya nanti gimana di akhirat ya? Gak bisa ini kita lepas dari dosa. Enggak. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin agar pertama mengumpulkan pahala banyak-banyak, yang kedua dosa-dosa yang kita kerjakan bisa terhapus dengan amal-amal soleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, e, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is al hasanah tamuhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik tersebut akan menghapuskan dosa-dosa tadi. Kemudian juga Rasul sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibun sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Maka cara berfikirnya adalah jangan kita pasrah. Ya sudah set banyak dosa nanti gimana ya di akhirat. Enggak, kita berusaha dengan dosa tersebut agar kita bertobat sehingga e, tobat kita diterima dengan cara sebenar-benar tobat dengan tobat yang nasuha sehingga bukan dosa yang kita dapati malah. Tetapi dosanya dihapuskan yang kedua eh, dosa tersebut diganti dengan sebesar pahala ya sebesar dosa diganti dengan sebesar pahala ya kemudian ditutupi aib kita di akhirat semestinya cara berpikir seorang muslim seperti ini ya jangan pernah dia masuk ke dalam ayat surah surah az-zumar ayat 53 qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wahai katakanlah wahai hamba-hambaku janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Ya, jangan berputus asa. Inna Allah yang firudzumu jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Di dalam surah Al-Furqan ayat 70 Allah berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahim." Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang digantikan dosanya dengan kesalahan. Dosanya dihapus diganti dengan kesalahan. Kemudian juga ada hadis riwayat Muslim yang menarik. Dan ini ajaibnya istighfar. Ini luar biasanya istighfar. Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tudhnibu, la dhahaballahu bikum, wa la ja'a biqaumin yudhnibun hatta yastaghfiru." Kalau kehendaknya kalian wahai manusia tidak berdosa, semuanya seperti malaikat nggak punya dosa, maka Allah akan menghabiskan manusia tersebut. Diganti dengan manusia yang lain yang berdosa sampai mereka minta ampun. Nah, cara berpikirnya seperti itu semestinya kita tahu diri kita banyak dosa, maka kita sering-sering beristighfar kepada Allah. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan jangan terlalu pesimis. Ya, jangan terlalu pesimis. Makanya nanti eh, eh, tadi timbul pertanyaan seperti ini, karena sikap terlalu pesimis. Eh, adapun kalau seandainya pertanyaan itu tidak disa, didasari oleh sikap pesimis, akan tetapi ingin mengetahui bagaimana bagaimana statusnya orang yang banyak dosa di hadapan Allah nanti di akhirat, maka selama dosa tersebut bukan dosa kesyirikan, kekafiran, maka dia tahtal masyiah. Dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekehendak Allah Allah akan mengampuni dimasukkan surga berarti Allah akan menyiksa dia dulu di neraka maka dimasukkan ke dalam neraka akan tetapi itu pun tidak kekal karena tidak ada yang mengkekalkan di dalam neraka kecuali orang musyrik orang kafir dan orang munafik yang i'tiqadi ya jadi seperti itu. Kalau seandainya kita berbicara secara ilmiah. Adapun kalau seandainya kita berbicara secara hati, maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa, Akhi Fawaz? Ya, uh, cukup sepertinya sudah terjawab insyaallah. Ya. Baik. Enam. Silakan yang lain kita angkat dari pertanyaan yang datang dari Umu Aisyah di Tual, Maluku yang bertanya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimanakah dengan kami para istri yang memiliki amalan yang sedikit Ustaz? Urusan anak dan rumah tangga lebih dominan ketimbang urusan akhirat dan ibadah Apakah eh, kita juga bisa selamat di akhirat kelak dan bagaimana kiatnya Ustaz? Ya, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah e, Terima kasih pertanyaan dari Maluku kalau tidak salah Jazakumullahu khairan, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka bagi para istri, jangan bersedih Saya juga punya istri, saya tahu bagaimana kehidupan seorang istri Mereka kadang-kadang lebih banyak untuk mengurus anak, mengurus Eh, suami, mengurus rumah dan dibandingkan memperbanyak amal-amal soleh. Maka jawabannya yang pertama adalah tetaplah berusaha. Tetaplah berusaha untuk mampu beramal soleh. Walau dalam keadaan sempit. Dan ini kadang-kadang lebih lezat, lebih indah, lebih manis dibandingkan beribadah dalam keadaan lapang tatkala kita sudah capek seharianan, anak-anak sudah pada tidur, baru kita berhubungan dengan Allah. Ah, itu indah sekali. Ya, tatkala kita mungkin sibuk dengan urusan-urusan pasar, urusan-urusan ini, tapi masih menyempatkan sholat duha, itu indah dan lebat sekali. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, "Ya ibadi tafarraq Ya bani Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asud faqra. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Walau dalam keadaan sempit. Aku akan isi langsung hatimu dengan kekayaan. Puas hati. Kekayaan materi dan aku akan tutupi kemiskinan, kekurangan merasa kurang. Maka saya pesan ini pesan pertama untuk para istri. Sesibuk apapun Anda akan tetapi berusahalah tetap untuk mengisi waktu-waktu Anda dengan amal-amal saleh. Terutama amalan-amalan sunnah. Karena amalan wajib tidak perlu diingatkan karena, eh, karena memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal soleh amal-amal sunnah maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama ibu-ibu tetap berusaha dan itu jannah dunia tatkala sempit tatkala lagi capek-capeknya tetap mengambil air wudhu sholat duha tatkala sudah capek-capeknya tetap sholat witir sholat tahajud Subhanallah. Tatkala lagi sibuk-sibuknya masak, sibuk-sibuknya mempersiapkan keperluan suami, anak dan yang lain-lainnya dari rumah, maka masih sempat-sempatnya membaca Al-Qur'an, menghafal Quran. Itulah tadi. Jangan selalu disalahkan pekerjaan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa seorang perempuan ketika mereka mempersiapkan generasi-generasi terbaik, maka generasi yang terbaik ini akan mendapatkan akan beramal soleh maka semua pahalanya akan dirasakan oleh sang ibu tersebut ya berpikirlah dengan cerdas anda siapkan anak-anak anda pandai membaca Quran hafal Quran maka pahala-pahalanya akan pergi kepada anda anda Ah, ketika anak Anda ditanya, "Dek, siapa gurumu pertama kali dalam mengaji Al-Qur'an?" Ibu saya dengan bangganya dia mengatakan, "Ibu saya." Subhanallah. Ibu saya. Wallahi semua ayat-ayat suci Al-Quran yang dia baca pahalanya pun akan mengalir kepada istri-istri Anda kepada istri, kepada Anda wahai para ibu. Kadang-kadang mengurus anak lebih utama dibandingkan mengerjakan amal-amal sunnah bagi seorang ibu, bagi seorang istri. Melayani suami lebih utama dibandingkan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Karena yang ini wajib, sedangkan yang itu sunnah melayani suami sehingga suami ridha sehingga suami tersenyum selalu melihat kita sehingga suami selalu tidak pernah kesal dengan kita para istri maka itu lebih utama dan itu lebih mendatangkan surga dibandingkan kita hanya beramal saleh sendirian di atas sejadah bukankah Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk wahai istri perhatikan dirimu perhatikan kelakuanmu perhatikan perasaan suamimu terhadapmu sesungguhnya dia adalah surga atau neraka. pertanyaan yang seperti ini jujur memang timbul dari beberapa orang yang sudah mulai saya harus mendapatkan selamat di akhirat tapi kemudian ketika dikembalikan kepada diri sendiri, ya Allah saya kurang amalnya. Akhirnya mencari kekurangan-kekurangan. Akhirnya bertanya, ini pertanyaan bagus. Saya pernah juga ditanya, Ustaz, ketika orang-orang i'tikaf, saya menjadi panitia di masjid tersebut yang menyiapkan buka puasa, yang menyiapkan bersahur, yang menyiapkan ini dan itu. Sedangkan mereka orang-orang etika mereka baca Quran. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka mungkin banyak lebih banyak sholatnya. Sedangkan saya kadang masak. Saya kadang mempersiapkan. Maka saya katakan, "Wa ma rabbuka lil abid." Rabbu tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Mungkin Anda yang mempersiapkan untuk orang-orang yang berpuasa Orang-orang yang beriktikaf Andalah yang mendapatkan Lailatul Qadar Karena dengan ikhlas telah mempersiapkan orang-orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ibu, para istri janganlah Anda sedih. Tetaplah maksimal mengurus rumah suami keperluan suami dan anak-anak dari suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an baitiha an baitihi wa auladihi." Seorang istri dia bertanggung jawab atas rumah suaminya dan bertanggung jawab atas anak-anaknya. Itu yang menjadi pahala bagi seorang istri. Hilangkan persepsi bahwasanya ibadah hanya di atas sajadah. Ibadah hanya berzikir. Akan tetapi tetaplah beribadah. Beribadah ibadah sunnah meskipun mungkin waktunya sedikit. Meskipun baru sedikit baca Quran langsung anak nangis, langsung ini dan itu. Maka tatkala tersu itulah disebut dengan jannah tu dunia. Man lam lam yadkhul jannatul akhirah. Beribadah tatkala sempit masih menyempatkan diri. Tatkala terhimpit waktu, kecapean, tapi masih menyempatkan diri. Membaca Al-Quran diselingi dengan tangisan anak-anak, tapi masih menyempatkan diri. Inilah surga dunia yang belum pernah merasakannya, tidak akan pernah merasakan surga akhirat. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Jazakallah khairan atas jawaban dan nasihat berharga yang telah disampaikan Demikian Umu Aisyah di Tual Maluku Semoga bermanfaat untuk ibu dan pendengar serta pemirsa lainnya Ustaz, pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup Ustaz karena waktu yang tidak mencukupi untuk mengajukan pertanyaan berikutnya dari pendengar dan pemirsa. Di penghujung acara kita mungkin Ustaz akan memberikan ikhtitam, kami persilahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Saya hanya ingin mengulang apa yang saya sebutkan di saat-saat menjawab pertanyaan tadi Yaitu Sebuah kesuksesan hakiki adalah ketika Anda masuk ke dalam surga jauh dari api neraka Pembicaraan dari mulai awal sampai akhir tidak akan pernah meresap di dalam hati kita ketika kita masih mengukur kesuksesan dengan kesuksesan dunia. Sukses sama dengan banyak harta, sukses sama dengan tinggi jabatan, sukses sama dengan ketenaran, maka pembicaraan ini tidak akan masuk ke dalam hati. Tapi ketika Anda merubah persepsi berpikir Anda bahwa sukses adalah masuk surga jauh dari api neraka dan itu adalah keselamatan yang dituju, maka pembicaraan ini akan benar-benar masuk ke dalam hati. Semoga kita selamat di akhirat dan semoga tauhid ini selalu tetap di dalam hati dan bisa kita ucapkan tatkala malaikat maut berhadapan dengan kita. Kalau seandainya kita tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh